Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah Engkau telah mudahkan kami ke tempat ini Maka kami mohon ya Allah Mudahkanlah kami untuk masuk surgamu ya Allah Engkau telah mudahkan kami untuk masuk tempat ini Maka kami mohon mudahkan kami untuk menggapai kebenaran Mudahkan kami untuk menggapai kemuliaan ya Allah. Seperti engkau kumpulkan kami saat ini maka kami mohon kelak kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Bersama sanak dan keluarga kami ya Allah. Kami kami ya Allah yang lemah ini Allah berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kekuatan untuk menjauhi kemungkaran ya Allah. Engkau tahu tentang kami ya Allah. Yang masih kotor hatinya bersihkan ya Allah. Hapus kedengkian di hati kami, dendam di hati kami, kesombongan di hati kami, riak di hati kami, Ya Allah hapus dan gantilah dengan sifat-sifat yang mulia Hati yang bersih Ya Allah penuh dengan ketawaduan Hati yang penuh kecintaan kepadamu Ya Allah Hati yang saling mencintai karenamu Ya Allah Ya Allah kau maha tahu Ya Allah Kami mohon saat ini yang ada di rumah kami Anak-anak kami yang kami tinggal Istri kami, keluarga kami Ya Allah Kami mohon lindungi mereka Ya Allah Berikan kepada mereka keimanan, ketakwaan, kerinduan kepada kemuliaan Dan bencikan mereka semua Ya Allah Mereka Ya Allah bencikan kepada kehidupan kezinaan Bencikan kepada kemaksiatan Bencikan kepada kenistaan Ya Allah Ya Allah Kau melihat anak-anak kami Ya Allah Kau melihat keluarga kami Ya Allah Jangan sampai ada di antara mereka tertinggal dari rombongan orang-orang yang mulia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dan kami mohon yang ada di kiri kanan tempat ini. Jika ada di antara mereka hamba-hambamu yang jarang melakukan solat, sungguh mereka tetangga-tetangga kami. Kami tidak rela jika mereka meninggalkan solat. Kami mohon jadikan mereka semua ahli solat dan ampuni dosa lalu dosa mereka di masa lalu ya Allah. Dan rindukan untuk solat, solat, solat ya Allah. Jangan sampai ada orang yang ada di kiri kanan rumah ini kecuali menjadi ahli solat, ahli ibadah dan ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dan rumah tangga tetangga-tetangga kami Rumah tangga yang penuh kasih dan cinta Saling mencintai karenamu Jauh dari percekcokan Jauh dari persengketaan Sehingga hidup mereka penuh dengan keindahan Dengan cinta karenamu ya Allah Yang ada adalah kebahagiaan di dunia Sebagai mungkul tiba keindahan kelak di surga Bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Allah Engkau maha tahu tentang kami Mudahkan kami semua untuk mendapatkan rezeki yang halal Dari yang hadir jika ada di antara mereka Yang pekerjaannya masih haram Rizkinya haram Wahai zat yang maha kaya Kami mohon lihat mereka dengan kasih sayangmu ya Allah antaskan antaskan mereka angkat mereka dari rizki yang haram gantilah dengan rizki yang halal ya Allah yang halal yang penuh berkah ya Allah ya Allah engkau maha tahu tentang kami semua yang terhimpit hutang ya Allah lapangkan mudahkan mereka untuk bayar hutang-hutang mereka yang sempit rizki lapangkan rizki mereka yang sudah kau lapangkan rizki mereka jadikan rizki mereka penuh berkah digunakan untuk sesuatu yang kau ya Allah jangan sampai karunia nikmat harta kekayaan yang kau berikan kepada kami menjadi sebab kami bermaksiat kepadamu ya Allah ya Allah dan yang ada di sini dan di sana di pasar-pasar di kota sana ya Allah jika ada hambamu yang seharusnya melakukan Jumat karena Jumat wajib baginya tapi hari ini tidak bisa melakukan salat Jumat kami mohon berikan kesadaran kepada mereka rindukan untuk Jumat mudahkan untuk melakukan salat Jumat dan ampuni dosa mereka yang lalu ya Allah ya Allah kau maha tahu siapa mereka ampuni orang tua kami ampuni guru-guru kami ampuni saudara-saudari kami, ampuni anak-anak kami, ampuni tetangga kami, ampuni semua orang yang pernah berurusan dengan kami. Dan kami mohon jika ada orang yang pernah berbuat jahat kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka, Beliakan mereka. Kami tidak ingin mendendam ya Allah, jangan sampai hati kami dendam ya Allah. Dan jika ada orang yang pernah kami zalimi, kami mohon lapangkan dada mereka. Jangan sampai mereka menjadikan kami fakir dan marah di akhirat. Kami ingin semua orang yang pernah kami zalimi kau angkat derajat mereka, kau selamatkan mereka dan ampuni kami semua ya Allah Ya Allah kau maha tentang kami Ya Allah seperti engkau pun pertemukan jasad kami Ya Allah Maka kami mohon bertemukan hati kami Dalam cinta karenamu Kami ingin saling mencintai karenamu Ya Allah Seperti yang dijanjikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Yang saling mencintai karenamu Ya Allah Akan mendapatkan tempat yang khusus Di padang masar, mendapatkan payung darimu Di surga mendapatkan surga yang sungguh luar biasa Ya Allah Seperti yang dijanjikan kekasihmu Nabi Muhammad Kami tidak ingin saling bermusuhan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah.